Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Saya ingin bawakan satu cerita yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Cerita ini di zamannya Nabi Isa alaihi salam. Ada seseorang datang kepada Nabi Isa. Dia memohon aku aku wa usohibak Wahai Sayyidina Isa, aku ingin bersama anda, jadi murid anda, khidmat dengan anda, selalu bersama dengan anda. Oh ya boleh, katanya. Berangkat, ngikuti perjalanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan keliling. Memang seorang nabi berdakwah. Sampai ada di tepi sungai, duanya duduk. Nabi Isa mengeluarkan tiga roti. Nabi Isa sama orang tadi itu makan dua roti yang satu Nabi Isa yang satu dia kemudian setelah makan Nabi Isa menuju ke sungai untuk minum kembali dari sungai dilihat rotinya yang satu udah nggak ada kan ada tiga roti itu yang ada dua orang Nabi Isa habis satu dia makan satu tinggal satu roti kan habis minum Nabi Isa kembali rotinya udah nggak ada Tanya Nabi Isa. Siapa ngambil roti yang satu? Lah Adri, nggak tahu kata dia. Loh, kamu kan ada di sini. Iya, tapi nggak tahu. Ya udah, berangkat. Sampai ada di satu tempat sudah lapar, begitu lapar nggak ada makanan lagi kan? Rotinya udah habis. Nabi Isa melihat ada satu menjangan dan dua anaknya yang masih kecil-kecil dipanggil salah satu anak menjangan sama Nabi Isa datang anak menjangan dari itu dipotong makan bersama Nabi ada mujizatnya dipanggil datang udah kenyang semuanya dikumpulkan tulang-tulangnya itu anak menjangan kemudian Nabi Isa dengan mujizatnya menyatakan hmm? Hei anak menjangan, gum biidnillah. Ayo, hidup lagi kamu dengan izin Allah. Foto lagi itu. Hidup lagi itu anak menjangan, lari ke ibunya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam tanya, "As'aluka billadzi araka hadil ayaman akhodar raghib?" Eh, orang, saya mau tanya dengan zat dengan nama yang menghidupkan ini menjangan yang sudah mati yang menunjukkan kepada kita semuanya tanda kebesarannya siapa yang ambil roti tadi orang ini tetap nyatakan lah adri nggak tahu deh oh nggak ngaku masih ini kelihatan mukjizat nggak ngaku ini udah terus berjalan sampai ada di samping lautan mau menyeberang lautan mau menuju ke satu pulau yang lain Nabi Isa memegang tangan orang tadi itu berjalan di atas air lautan sampai ke tepi pulau berikutnya setelah sampai ada di sana tanya lagi Nabi Isa as'aluka billadhi Allah hadhil ayaman akhadar ragif. saya mau tanya dengan zat yang telah mempertunjukkan kepada kita tanda kebesarannya ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang ngambil roti tetap orang tadi itu menyatakan la adri nggak tahu saya sampai ada di tengah padang pasir ah, Nabi Isa menumpuk pasir-pasir batu-batuan ditumpuk udah banyak kontahaban eh jadi emas jadi emas semuanya sama Nabi Isa dibagi tiga ah yang satu bagian untuk aku katanya yang satu bagian untuk kamu yang satu bagian untuk yang ngambil roti tadi gitu dia. Ngaku orang tadi itu, anan lagi akad terragif. Saya ngambil roti tadi ya Tuh oh, lihat dunia ini ya. Oh kamu yang ngambil? Iya. Oh nggak jujur kamu. Ya dah, ini dunia milik kamu semuanya. Aku nggak mau kok sama ini. Ini mas-mas semuanya milik kamu. Nggak pakai menjadi tiga. Oh seneng dia. Tinggal sama Nabi Isa. Bingung bawanya dia. Ya apa ini kata dia Mau ditinggal emas. Dah lama datang perampok dua. Mau diambil, mau dibunuh dia. Ini aja damai. Ada apa kita rame-rame? Kita bagi tiga. Kata orang si pencuri roti itu. Setuju, setuju. Udah nggak pakai rame dah, nggak pakai bunuh-bunuhan. Bagi tiga. Cuma yang jelas kita akan lapar sekarang. Salah satu di antara kamu tolong beli makanan ada di kota Nah, kita tunggu ada di sini, kita sama-sama kembali nanti membawa harta kekayaan. Udah, salah satu diutus, "Ayo eh, kamu beli makanan." Orang tadi itu dijaga sama temennya yang satunya. Sama dua perampok ini yang satu beli makanan. Setelah membeli makanan, mikir orang yang membeli makanan ini. Ya syai'in ugasim haula hadzal mal lakinni adau fi hadha ta'am summan fa'aktuluhuma wa akhudul mal wahdi ada apa saya kok bodoh tadi harta mau dibagi tiga ini kan kesempatan anak kata dia tak kasih racun makanannya yang dua ini dimakan sama orang itu mati harta milikku semuanya kata yang beli racun udah merencanakan diberikan lu racun juga udah makanan roti dua yang satu milik dia disendirikan yang dua dikasih racun berangkat wah kaya ada sendiri dia dua orang dari ini yang ditinggal untuk beli makanan dari itu omong-omongan nah iya tadi di ayyishi'in inaj'al hadha thuluthul mal lakin gotal nah waktu samnal mal bainana ada apa kita mau bagi tiga kita kan bisa bagi dua 50-50 kalau gitu bagaimana kalau kita sepakat kita bunuh aja dia Milik kita berdua kan lebih kaya daripada dibagi tiga Serius kamu serius Kompak Oh udah datang temennya Bawa roti yang beracun Yang dua orang ini pura-pura Udah sampai di situ ditikem habis mati Nah kita milik kita bersama berdua Kita, kita bagi ayo kita makan dulu Makan Nggak lama mati tiga-tiganya kelenger hartanya ternyata menfitnah. Dia tidak bisa menikmati itu harta, malah dia rugi semuanya dan dia tidak terhormat. Kemudian Nabi Isa bersama murid-muridnya lewat dia tergeletak mati semuanya. Kata Nabi Isa alaihissalam, inilah dunia. Hadhi dunia fahdaruha. Ya ini dunia, karena itu hati-hati kamu. Temen bisa musuhan, nggak temen bisa musuhan. Saudara bisa musuhan gara-gara dunia. Kok saudara? Orang tua sama anak itu loh bisa nggak rahmat gara-gara dunia. Kata Nabi Isa, hati dunia pahdaruha. Ini dunia, hati-hati loh. Jangan kamu langsung jatuh cinta. Karena apa? Bahaya. Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustaz?